الذي فرض علينا الحج والعمرة لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Hadirin jamaah salat zuhur Rahimakumullah <clears throat> Pada hari-hari ini Nampak sibuk sekali Sebagian saudara-saudara kita Mempersiapkan diri Ada yang sudah berangkat Ada yang masih dalam persiapan Untuk bergabung bersama kurang lebih 3,4 juta umat Islam dari seluruh dunia yang akan menjadi tamu-tamu Allah pada musim haji tahun ini. Banyak hal yang mungkin bisa kita ambil hikmah dari perjalanan ibadah haji termasuk bagi kita yang tidak pada tahun ini belum terpilih sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji memang kalau kita ikuti manasiknya oh, sangat banyak dalam bentuk napas tilas, napak tilas ya. Perjuangan dan perjalanan ibadah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. <clears throat> Memang kalau kita hayati dengan sesama kehidupan ini kehidupan kita tidak akan pernah sepi dari perjuangan bahkan sebagai seorang muslim kita memiliki keyakinan penuh bahwa hidup ini hanyalah untuk berjuang hidup di dunia ini hanya semata-mata untuk berjuang mencari ridha Allah selalu kita ikrarkan paling tidak dalam doa iftitah salat kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan untuk kita berjuang pasti kita akan dituntut pengorbanan Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan Baik itu waktu <clears throat> Mungkin pengorbanan Perasaan Mungkin kita dituntut suatu saat mengorbankan harta Dan kita siap untuk mengorbankan apa saja sepanjang itu akan mengantarkan kita mencapai tujuan lillahi rabbil alamin bahkan sampai pada pengorbanan nyawa sekalipun sebab janji kita adalah wama mati kalau memang hanya dengan pengorbanan itu ridha Allah baru bisa dicapai jauh dari takabur tentunya tapi ini sebuah prinsip hidup Kalau 10 menit kemudian Setelah sekarang ini Ada peluang bagi kita Menebus lillahi rabbil alamin Dengan nyawa Nyawa kita Tentu kita akan lakukan itu Karena bagi kita yang terpenting dalam hidup ini adalah Mencapai tujuan Yaitu lillahi rabbil alamin Nah, kalau kita lihat di dalam perjalanan kehidupan para nabi, para rasul, kita baca sejarah kehidupan mereka sebagaimana yang diungkap dalam Al-Quran. Lihatlah, tidak ada satu rasul pun yang hidupnya itu sepi dari perjuangan dan pengorbanan. Dimulai dari rasul nabi pertama Adam alaihissalam. Saya sering membayangkan Betapa luar biasa perjuangan beliau itu. Sebagai manusia pertama yang mengawali kehidupan di dunia ini. Dari sejak awal beliau sudah merasakan bagaimana susahnya hidup. Hanya karena melanggar satu aturan Allah saja, memakan buah huldi. Kita baca di dalam Quran surah Al-Baqarah misalnya dari ayat 34, 35, 36 itu dikisahkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang eh, Nabi Nabi Adam alaihissalam <clears throat> akhirnya tergelincir dalam perbuatan dosa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala karena tidak kuat menahan godaan iblis la'anahullah dan Begitu beliau melanggar aturan Allah, begitu pula beliau sadar dan menyesali perbuatan dosanya. Dan akhirnya beliau memohon ampun pada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa inlam lam taghfir lana wa tarhamna kunana minal khasiri Inilah saya kira doa pertama manusia dan ini satu sekaligus pelajaran bagi kita betapa manusia itu cenderung melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya Allah mengampuni dosa beliau. Saya baca dalam kitab Minhajul Abidin dari mulai beliau sadar lalu bertobat lalu kemudian diampuni itu 200 tahun. Di 200 tahun baru Allah kemudian berkenan mengampuni dosa beliau. Beliau merasakan bagaimana akibat dari perbuatan pelanggarannya itu sehingga beliau terpisah dengan istrinya Siti Hawa yang satu diturunkan oleh Allah di Arab yang satu lagi konon katanya di daerah India dan sebagainya dan begitulah sampai 200 tahun baru Allah pertemukan mereka kembali di Padang Arafah itu menurut sebagian ulama kenapa Padang Arafah tempat wukufnya umat Islam pada saat melaksanakan ibadah haji itu disebut padang Arafah karena mereka berdua kembali Arafah, kembali bertemu lagi. Bahkan ada yang menentukan tepatnya itu di Jabar Rahmah. Itu sebabnya banyak orang yang pergi umrah dan haji memaksakan diri naik Jabar Rahmah katanya. Karena di sana bisa dapat jodoh yang sudah punya jodoh juga masih pada naik mungkin dengan harapan menang deh gitu. Padahal nggak ada urusan sama sama sekali itu Jabar Rahman dengan jodoh itu hanya tempat pertemuan Siti Hawa dan Adam alaihissalam. Bagaimana kita lihat perjuangan dan pengorbanan Nabiullah Nuh alaihissalam yang beliau itu berdakwah saya baca dalam Al-Qur'an itu 950 tahun Gak pernah berhenti berdakwah 950 tahun. Jadi usianya pun di atas ribu. Dan ternyata itu pun gak berhasil penuh. Bahkan keluarganya pun, istri, bahkan anaknya pun akhirnya ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kanan, karena tidak berhasil diislamkan oleh sang ayah Nabi. Nabi Nuh saja nggak bisa mengislamkan karena urusan mengislamkan orang itu bukan urusan kita. Memberi hidayah itu bukan urusan kita manusia. Yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya sekedar mencoba mengetuk pintu hati seseorang agar dia membuka pintu hatinya untuk menerima hidayah Allah. Selama dia belum mau membuka pintu hatinya, selama itu hidayah Allah tidak akan pernah masuk. Nabi Muhammad SAW tidak berhasil mengislamkan paman-pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu, Abu Talib. Jadi Nabi Lut juga tidak bisa mengislamkan istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa mengislamkan ayahnya. Bahkan bertentangan jauh dengan ayahnya. Satu sisi Nabi Ibrahim mengajak umat agar meninggalkan menyembah berhala. Di lain sisi ayahnya malah yang membuat berhala itu. Ini juga satu hikmah lain ya bagi kita bahwa kita manusia ini tidak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah pada orang lain termasuk para nabi jangankan kita manusia biasa kita lihat bagaimana perjuangan Nabiullah Lut, Nabiullah Yakub, Nabiullah Ayub alaihissalam yang konon katanya tidak ada orang pernah menderita penyakit seberat itu pada masa itu ya. Nabi Yusuf yang sebelum jadi nabi pun sudah dikhianati oleh saudara-saudara kandungnya ya. Nabi Musa alaihissalam yang harus berhadapan dengan kekuasaan Firaun ya, dikejar-kejar sampai akhirnya lari ke Laut Merah dan seterusnya yang kita tahu ceritanya. Mana ada nabi yang hidupnya itu santai, sepi dari perjuangan dan pengorbanan? Tidak ada. Orang boleh mungkin mengatakan, itu Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana letak ujiannya? Beliau adalah orang yang punya kerajaan, kekuasaan, kekayaan yang gak ada tandingannya. Nah, kekayaan yang begitu luar biasa pun itu adalah ujian yang luar biasa pula. Bahkan sebenarnya mungkin ujian kekayaan itu jauh lebih berat daripada kemiskinan. Orang miskin itu ujiannya cuma satu, sabar. Sementara orang kaya itu kan berat ujiannya itu. Dengan kekayaan dia bisa membeli segala macam bentuk maksiat kok. Apa sih maksiat di dunia ini yang nggak bisa dibeli? Semua kemaksiatan itu bisa dibeli kok. Saya malah jadi teringat dengan dialog seorang petani dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini terkenal luar biasa sangat kayanya, mungkin tidak ada tandingannya untuk ukuran manusia. Ya. Karena beliau itu takut kalau kekayaannya ini tidak berfungsi sosial, gitu. tidak bermanfaat bagi orang lain. Sebab dalam prinsip Islam itu kekayaan itu harus punya manfaat pada orang lain. Makanya ketika kekayaan itu ditumpuk-tumpukan saja akan habis itu dikeluarkan zakatnya. Dua setengah persen per tahun, 40 tahun habis itu. Karena Islam tidak menghendaki kekayaan itu hanya bertumpuk saja. Begitu kekayaan itu diberi, dirasakan manfaatnya oleh orang lain, maka zakatnya pun hilang. sambil contoh misalnya, orang punya punya punya rumah. Di samping rumah tempat tinggal, dia punya rumah simpanan misalnya, harta simpanan dalam bentuk rumah. Ketika rumah itu dia biarkan saja tidak dikontrakan, tidak dipakai oleh saudara-saudaranya, nggak nggak nggak bermanfaat untuk orang lain, itu keluar zakat dua setengah persen dari nilai rumah. Tapi ketika misalnya rumah itu dikontrakan, maka zakatnya itu kalaupun itu tidak habis oleh kebutuhan hidup dia dan keluarganya, zakatnya itu hanya dua setengah persen dari hasil kontrakan kecil itu dibanding 2,5% dari nilai nilai rumahnya sendiri. Kenapa? Ya dengan dikontrakan orang yang tidak punya rumah sudah ikut menikmati walaupun harus dengan kontrak. Islam tidak menghendaki harta itu hanya bertumpuk pada orang kaya. Tapi kalau misalnya rumah itu boro-boro dikontrakan, malah dipakai lah oleh keluarganya gitu, saudara-saudaranya kebetulan ada yang tidak punya rumah, silakan Anda pakai sajalah. Oh itu malah tidak keluar sama sekali zakatnya manfaatnya sudah sudah terasa oleh orang lain ya Seperti itu juga tanah misalnya. Tanah nggak digarap, nggak dipakai, <laughs> hanya jadi harta simpanan. Keluar zakat dua setengah persen ini. Dari nilai tanah itu. Tapi kalau tanah, tanah itu dipakai pertanian, maka keluar juga memang zakat 5 persen besar, 10 persen. Kalau hasil panennya itu di atas satu ton. dari hasil panen. Kenapa? Karena dengan digarap tanah itu berapa tenaga kerja terserap dan hasil panen itu berapa banyak orang menikmatinya. Jadi Nabi Sulaiman tuh takut betul kalau harta ini nggak nggak nggak berfungsi untuk orang lain. Maka begitu saya baca dalam riwayatnya beliau punya armada kapal laut untuk pesiar. Maka sering beliau umumkan kepada masyarakat siapa yang mau menikmati kapal lautnya silakan jalan-jalanlah berpesiar ke sana. Gitu. Nah, ketika diumumkan itu orang berbondong-bondong ingin berpesiar dengan kapalnya Nabi Sulaiman itu. Cuman ada seorang petani dia nggak tertarik. Dia terus saja mencangkul tanah miliknya yang cuma sedikit itu sambil dalam hati dia ber, berkata gitu ya Allah kapan saya punya kesempatan menyampaikan hal ini kepada Nabi Sulaiman. Gitu. Jadi rupanya dia ada sesuatu yang ingin dia sampaikan pada Nabi Sulaiman. Terkejut si petani karena tiba-tiba Nabi Sulaiman ada di sebelahnya. Semakin terkejut lagi ketika Nabi Sulaiman bertanya, apa yang kamu ingin sampaikan pada saya? Kata si petani itu ada tiga. Yang pertama kata petani itu, anta la tahissu bilizzatil amsi wa ana la ahissu bita'bil ams iz al-madi qad mata kamu yang kaya luar biasa seperti ini Nabi Sulaiman, hari ini kamu sudah tidak bisa menikmati lagi apa yang kamu nikmati kemarin. Dan saya, kata si petani ini yang hidup saya menderita seperti ini, hari ini pun saya sudah tidak merasakan lagi bagaimana menderitanya hidup saya kemarin. Sebab yang lalu itu sudah berlalu. Seakan-akan dia tidak pernah terjadi. Inilah dunia fana. Suatu saat ketika kita sudah meninggal, selesailah sudah semua cerita ini. Apa sih bedanya kita dengan orang-orang kaya itu urusan kemarin? Sama. Cuma dia punya cerita, kita enggak. Itu aja kan. Maka si orang kaya itu kemudian si konglomerat itu bercerita, "Ya Allah, luar biasa kemarin saya menikmati itu nasi goreng di Singapura. Nikmat sekali itu nasi goreng luar biasa." Kemudian makan nasi goreng itu di Singapura sarapannya. Karena kayaknya. Lalu saya tanya, kawas kumaha nikmatnya? Seperti apa nikmatnya? Nikmat, nikmat saja. Ya seperti apa nikmatnya? Ya nikmat lah, nasi goreng lah gitu. Wah saya juga nasi goreng biasa saya makan di sini. Oh beda, beda, nasi gorengnya beda. Ya kawas naon di mana? Ya teuing atuh pokona dari kamari. Dia sendiri hari ini udah nggak menikmati kok. Boro-boro satu hari pak. Begitu lewat saja di mulut kita ini. Lewat, sudah kita telan. Gak ada bedanya nasi goreng dengan kupat tahu. Daging rendang dengan peda. Seru lagi lewat ini hanya satu detik, dua detik aja itu. Kata orang yang menderita, ya oh Allah, saya kemarin luar biasa menderitanya itu lagi punya masalah gini, lalu ada persoalan seperti itu, ada dan sebagainya. Sampai jangan, saya benar ada. Seperti apa susahnya kamu kemarin? Ya susah lah, kamu bayangkan aja seperti itu. Ya gimana yang kamu rasakan gimana? Itu yang enak mungkin kita susah deh, itu ya, kemarin, jangan lah. Itulah fananya dunia. Jadi apa bedanya saya dengan anda? Kata kata petani itu kepada Nabi Sulaiman. Sadakta, kata Nabi Sulaiman. Benar itu. Lalu apa yang kedua? Ana amut wa anta tamut fanah musawa, kata petani itu. Saya yang menderita hidup saya seperti ini suatu saat suatu saat saya akan mati Nabi Sulaiman. Dan kamu yang kaya luar biasa seperti ini suatu saat kamu pun akan mati. Kalau gitu kita sama kata si petani itu. Artinya kekayaan itu tidak bisa membuat orang itu jadi kekal Ya? Atau kekayaan itu tidak bisa, jangankan kekal, tidak bisa untuk memperpanjang umur orang. Ya tapi orang-orang kaya itu kan enak, sakit sedikit, ke luar negeri, berobatnya itu. Flu ke Hong Kong, batuk, Singapura, berobatnya itu. Ya oke okay lah dari sisi itu. Dia bisa berobat misalnya ke luar negeri dan sebagainya. Tapi kalau sudah sampai aja apa kalau dia pergi ke Singapura terus nggak jadi itu dicabut nyawanya? Kehilangan gitu Israel kemana saya tak aduh lengit ya. saya diberi ke Singapura itu kan tinggal malaikat Israel yang ada di Bandung tinggal interlokal kan lewat Telkom gitu lewat interlokal gitu kan ke Israel yang ada di di Singapura ini datang ke Singapura cabut dari itu yang namanya malaikat Israel kan banyak saya dulu waktu kecil membayangkan malaikat Israel itu cuma satu lalu saya bayangkan betapa repotnya beliau itu dalam satu detik di dunia ini berapa yang meninggal di Afrika berapa, di Amerika berapa, di Asia berapa, jarak segitu jauh, kebayang itu ribuhnya itu, cabut cet cet cet cet, lari lagi ke Asia, cet cet cet, balik dari ke mana, apa nanti nggak akan salah nyabut gitu cut cabut dulu masuk pundi itu salah ya itu ya, kebayang dulu waktu kecil ya ternyata yang namanya malaikat Israel itu banyak banyak entah berapa jumlahnya itu jadi malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah mencabut nyawa manusia itu diberi julukan Israel jadi bukan nama seorang malaikat julukan untuk malaikat-malaikat sama dengan malaikat Rakib dan Atid bukan hanya dua itu Jadi kalau gitu kita sama kata kata si petani itu. Benar kata Nabi Sulaiman. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga kata si petani itu, masing-masing kita di akhirat nanti Nabi Sulaiman akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah amanahkan pada kita. Dengan demikian berarti pertanggungjawaban saya jauh lebih ringan dibanding Anda. Saya kekayaan saya nggak sakit. Ini yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya enggak membayangkan itu nanti di akhirat betapa beratnya kamu mempertanggungjawabkan kekayaan sebanyak ini. Saya baca dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah Ibnu Qayyim mengutip satu hadis tentang siapa saja nabi-nabi yang nanti di akhirat ya yang pertama masuk surga itu Rasulullah SAW. Saya ini adalah nabi terakhir kata Rasulullah. Allah memuliakan saya dengan menjadikan saya nabi pertama juga yang akan masuk surga. Rasulullah itu orang pertama dan sekaligus nabi pertama yang akan masuk surga. Di urutan terakhir Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu paling akhir masuk surganya. Kenapa? Paling kaya. Paling kaya, Pak. Ternyata Nabi Sulaiman pun ribu. Nabi Sulaiman saja ripuh mempertanggungjawabkan kekayaan kamu di Sulaiman-Sulaiman yang bukan Nabi. Ya termasuk atian lah. Ya, kadang-kadang apa kekayaan itu betul rahmat? Bisa saja kekayaan itu adalah ujian yang berat. Orang karena kita ini sudah serba duniawi ya melihat sesuatu lalu kita melihat orang diberi kekayaan itu ya Allah orang itu disayang betul oleh Allah <laughs> belum tentu diberi jabatan tinggi ya Allah dia tuh enak betul hidupnya tuh kok disayang oleh Allah dikasih jabatan belum tentu mungkin jabatan itu yang akan menyeret dia masuk neraka jahanam kita nggak tahu semakin tinggi jabatan seorang semakin besar pertanggung jawabannya di hadapan Allah Semakin kaya seseorang, semakin besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Di dalam sebuah hadis yang pasti Rasulullah menyatakan, "Yadkhulul fuqara'u min ummati qabla aghniyaihim binisfi yaumin." Orang-orang fakir, maksudnya orang-orang miskin dari umatku dan orang-orang kaya dari umatku yang sama-sama calon surga, itu yang miskin akan lebih dulu masuk surga surganya, pasti sudah lebih dulu itu, orang miskin. Itu. Ini mungkin berita kurang menyenangkan ya bagi bapak-bapak yang sudah kaya ini. Walaupun dah harus menyesal kenapa kaya ini. Jangan berharap Pak nanti Bapak bisa masuk surga lebih dulu. Orang miskin akan lebih dulu. Kenapa orang miskin lebih dulu? Ya orang miskin mau tidak dipertanggungjawabkan. Tanya oleh malaikat di akhirat kamu itu harta yang diamanahkan oleh Allah selama hidup di dunia dipakai naon wae? Nah, malaikat hari tangan menang sakit saya mah. Di laporan keuangan itu hanya empat halaman. Periksa-periksa, saya kasih So, dia mah tenang. Kebayang orang-orang kaya yang konglomerat itu berapa jilid itu. Berapa jilid per laporan keuangan itu. Coba buka jilid sembilan halaman 897. Itu waktu itu ada hari anu, hari Senin ada pemasukan sekian dari mana saja itu yang halalnya berapa persen lalu kamu pakai kemana aja wah panjang itu Dikira hasud. Selisihnya itu kata Rasulullah dalam hadis itu setengah hari antara yang kaya dan miskin. Binis fi Jadi setelah setengah hari yang miskin masuk baru yang kaya masuk. Nah, ketika <laughs> orang bertanya, sahabat bertanya, setengah hari itu ukuran akhirat, ukuran dunia Rasulullah, ukuran ukuran akhirat kalau diukur dunia khamsatu mi'ati amin 500 tahun 500 tahun pertanggungjawaban itu 500 tahun Allah Akbar saya kadang-kadang lihat ada orang yang tuna netra gitu kesian jalan itu lalu kita bayangkan kesian betul orang itu ya. sejak lahir sampai meninggal dunia nggak pernah melihat wajah ayahnya itu seperti apa, wajah ibunya seperti apa, dunia ini apa, kayak apa. Cuma dengar saja katanya ada cerita ini, ada film eta, sinetron eta, ada iyo, ayah itu, ada bunga berwarna-warni, ada pemandangan indah, ayah itu. Dia sendiri cuman gelap aja semuanya. Kesian betul orang. Kenapa Allah takdirkan dia itu lahir dalam keadaan seperti itu? Di akhirat mungkin dia akan bersyukur. Paling tidak dia terbebas dari pertanggungjawaban mata. Hei fulan selama kamu hidup 60 tahun mata dipakai ngelihat apa saja kata malaikat. Naon malaikat dasar itu tinggalin naon poe poe teman. Pokoknya silai mah lolong asupkeun aman dia. Aman. Lo kita ini coba berapa jilid ini pertanggungjawaban mata matanya. Kemarin saja hari Minggu ini udah <laughs> melihat apa aja nih. Kemarinnya lagi selama hidup ini sudah melihat apa aja. Kembali kepada tadi. Ya. Jadi hidup ini adalah perjuangan dan setiap perjuangan pasti menuntut pengorbanan. Kita lihat bagaimana perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW kita ambil Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sampai pernah dituntut oleh Allah untuk siap mengorbankan nyawanya dibakar hidup-hidup. Dan beliau siap itu. Demi dakwahnya itu resiko yang harus beliau hadapi, menghadapi kekuatan Raja Namrud itu dibakar hidup-hidup. Tidak ada masalah. Dengan tegar beliau hadapi semuanya. Walaupun tentu saja Allah melindunginya ya sehingga beliau tidak terbakar dengan kobaran api yang luar biasa itu. Sungguh luar biasa kalau kita baca sejarahnya itu kobaran api itu luar biasa besarnya sehingga konon katanya tentara Raja Namrud itu sampai sempat bingung bagaimana cara memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api itu. Karena mereka pun mendekati apinya pun sudah nggak kuat. Bagaimana mau melemparkan Nabi Ibrahim ke dalamnya? Sehingga hanya dibuat semacam ayunan ini untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalamnya. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may lah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Apa sulitnya bagi Allah hanya untuk menyelamatkan seorang hambanya Ibrahim? Allah tinggal menyatakan ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa api jadilah kamu sekarang dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim selesai. Jadi satu pelajaran yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Silakan sejuta akal manusia mengatakan mustahil untuk permasalahan yang kita hadapi. Tapi kalau Allah mau, api yang panas pun bisa jadi dingin, saya yakin sejuta akal cendikiawan dari berbagai disiplin ilmu semua akan mengatakan mustahil api bisa dingin. Lalu adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Allah tuh tinggal membolak-balik saja ke apa yang diinginkannya. Api yang menciptakan api itu Allah, yang membuat api itu Allah, panas itu adalah Allah. Apa sih susahnya bagi Allah membolak-balik ciptaannya sendiri? Yang hidup dimatikan, yang mati dihidupkan. Apa susahnya bagi Allah? تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب apa susahnya bagi Allah kita selalu optimis dalam perjuangan kita betapapun orang mengatakan mustahil termasuk akal kita mengatakan mustahil keimanan kita akan mengatakan tidak ada yang mustahil perjuangan kita bisa bisa berhasil asal saja Allah mau menyatakan kun fayakun. Nah, kewajiban kita adalah berikhtiar, berjuang. Dan yang lebih berat lagi, kalau kita baca di dalam sejarah itu, bagi Nabi Ibrahim, ujian yang paling berat itu sebenarnya bukan ketika beliau harus dibakar hidup-hidup. Tapi ujian ketika beliau mendapat perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Kenapa lebih berat? Melibatkan orang lain. Saya kadang-kadang juga berpikir seperti itu ya. Kalau saya menghadapi sesuatu gitu kan dengan resiko apapun, akhirnya mungkin harus menebusnya dengan nyawa untuk membela kebenaran. Rasanya siap-siap saja gitu kan. Tapi kalau harus melibatkan anak yang harus kita korbankan dan sebagainya, nah, ya, ada beratnya itu kan. Melibatkan orang lain itu, apalagi anak. Dan ujian ini sangat luar biasa. Nabi Ibrahim itu harus menyembelih putranya. Kalau kita baca dalam sejarah, beliau itu kan menikah dengan Siti Sarah kan. Berpuluh-puluh tahun katanya seperti itu. Ukuran para nabi dulu kan umurnya panjang ya. Itu kan nggak punya anak. Sampai konon katanya Nabi Ibrahim itu banyak melamun gitu. Yang memikirkan siapa yang akan melanjutkan perjuangan beliau gitu. Saya kira jangankan seorang nabi kita pun berpikir seperti itu. Kita ingin punya keturunan bisa estafeta perjuangan lah gitu ya. Sehingga konon begitu saya baca riwayatnya Siti Sarah pun ikut jadi tidak tenang. Akhirnya dia menyatakan, Kang, kira-kira gitulah. Setelah saya mengingat, menimbang, memperhatikan, akhirnya ya saya memutuskan, sudahlah akan nikah deh. Jabatan ngalamun wae. Akhirnya ini nggak usah diikuti oleh bapak-bapak ya. Terus kemudian pulang ke rumah terus ngalamun gitu nggak ada guan ditawaran itu. Terus dua tahun ngalamun sandi ditawaran keneh wae hmm, dasar lain city Sarah cina ya. Kenapa kata Nabi Ibrahim? Ya terbukti saya tidak bisa memberikan keturunan. Bukan tidak bisa kata Nabi Ibrahim belum. Jadi didesaklah oleh Siti Sarah nikah. Konon katanya Nabi Ibrahim tetap tidak mau. Mungkin agak sulit juga kita mencari suami tipe Nabi Ibrahim ya yang didesak nyandung para rese gitu. Sekarang mau boro-boro didesak. Hmm. <clears throat> Hanya ketika melihat bahwa Siti Sarah ini memang serius, bahkan beliau sampai mengatakan sebenarnya sudah saya pilihkan calonnya. Kalau kamu setuju, itu Siti Hajar. Jadi sebenarnya Siti Hajar itu yang mencarikan Siti Sarah. Ini Siti Sarah ini pinter kalau menurut saya itu. Jadi so kawin deh untuk cari keturunan, tapi calon ti saya. Jadi calonnya itu Siti Hajar, seorang budak hitam. Jadi kalau harus bersaing aman lah. Mungkin Siti Sarah kan. Ya soal kawin ini tapi jangan tak. <laughs> ya dasar memang Nabi Ibrahim pun menikah bukan karena mengikuti hawa nafsu ya, ya ikuti. Mangga terus Akhirnya lewat rahim Siti Hajar inilah lahir seorang putra yang diberi nama Ismail. Nah inilah yang tidak terduga oleh Siti Sarah. Begitu lahir sang bayi, berapa puluh tahun ditunggu kehadirannya, maka tertumpahlah perhatian semua kepada Ismail, sang anak yang baru lahir ini. Otomatis terbawa kan ibunya. Siti Sarah itu yang tidak terduga bahwa kasih sayang itu tidak hanya semata kecantikan dan sebagainya. Tapi karena luar biasa sabarnya Siti Sarah ini, akhirnya Allah pun menakdirkan lahir juga dari rahimnya itu akhirnya seorang putra yang diberi nama Ishak. Nah, ceritanya memang ketika Ismail ini sudah mulai beranjak dewasa, mulai menunjukkan kesalehannya, kata ahli tafsir, ya usia Ismail pada waktu itu sudah mencapai 10 tahun. Nah, datanglah perintah Allah Subhanahu Wa Taala di saat puncak kebahagiaan Nabi Ibrahim ya, punya putra dan soleh. Punya putra kalau nggak soleh ya nggak akan bahagia. Ini sudah punya akhirnya dapat putra soleh. Di saat puncak kebahagiaan itu dah datang perintah Allah. Hai hey Ibrahim lewat mimpi ya. Sembelih anakmu kira-kira gitulah. Ya Allah saya kadang-kadang sering berpikir hadirin pujian para nabi ini kalau ditimpakan pada kita apa kita sanggup? Kita kadang-kadang baru dapat ujian sedikit saja ngeluhnya luar biasa kita Malah sampai kita tuduh Allah itu terlalu kejam pada kita. Allah itu ingat Kenapa saya disiksa terus seperti ini dan sebagainya. Berapa sih musibah yang Allah timpakan pada kita? Kadang-kadang berpikir kalau Allah uji kita dengan ujian para nabi, apa kita sanggup menyembelih anak kesayangan? Dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu sembelih, bukan bunuh. Kalau bunuh masih ada lumayan ya. Saya kata Allah, "Hai hey, Nabi Ibrahim, bunuh anakmu." Aman. Tinggal bawa ke gunung, ke bukit misalnya sampai di sampai di puncak, Sundrugen, anaknya rada tega mungkin lumayan sedikit. Nanti kan itu enggak tega juga bisa nyewa preman. Cik pangmereskeun bodak lah saya istri kuat ikut ya, kudu Mungkin masih bisa itu. Ini sembelih yang kalau kita baca di dalam di dalam Al-Qur'an itu sudah kepala Ismail itu sudah di sepenggal kayu itu kan. Jadi ya sepertinya beli ayam, kambing lah. Saya pikir banyak. Saya kira mungkin ibu-ibu yang boro-boro nyembelih anak, nyembelih ayam saja nggak sanggup. Bahkan banyak juga bapak-bapak yang nggak sanggup nyembelih kambing. Ini nyembelih anak, Bayang itu, ya Allah anak kesayangan disembelih seperti apa sih? Ujian Allah ya. Anak kesayangan, anak yang soleh. Kalau anak itu anak durhaka mungkin ada yang sanggup lah. Mungkin itu juga ya. Ada seorang misalnya punya anak durhakanya luar biasa itu. Lalu kata Allah, sembelih. Alhamdulillah Allah. Yang disebut, lila itu yang. <laughs> itu pun belum tentu belum tentu belum tentu sanggup saya yakin itu menyembelih tapi ada adakah pilihan lain bagi seorang hamba Allah kalau sudah mendapat perintah dari Allah tidak ada kecuali ucapan mereka adalah sami'na wa kami mendengar perintahmu ya Allah dan kami siap melaksanakan perintah itu nah, di dalam perjalanan Nabiullah Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah ini, Wah, iblis sudah gatal itu. Ini kembali dia nyatakan tekadnya di hadapan Allah yang kita bisa baca dalam Quran surat Al-Araf 16-17 itu. Fabi'izzatika la ughawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagunganmu ya Allah saya akan sesatkan semua manusia. Semua manusia. Jangankan manusia biasa seperti kita. Nabi pun dicoba oleh iblis itu disesatkan. Nabi, sekali bernabi, Fabi izzatika dengan keagunganmu ya Allah. Ah ini kalimat ini yang luar biasa kalau saya lihat itu. Nabi apa, subhanallah, iblis dia sudah dilanat oleh Allah. Tempatnya sudah ditetapkan neraka jahanam. Tapi dia tetap menyatakan dengan keagunganmu ya Allah. Paling tidak dua hal yang bisa kita petik sendiri. Pertama, Iblis tetap mengakui Allah itu sebagai zat yang maha agung. Allahu Akbar. Jadi kalau ada manusia di dunia ini yang tidak mau mengakui akbarnya Allah, tidak mau menyatakan Allahu Akbar, bahkan melecehkan Allah, menghina Allah dengan menginjak-injak aturannya, menentang hukum dan aturannya, sebenarnya manusia itu jauh lebih rendah daripada iblis. Iblis saja masih mengakui keagungan Allah, Rabbi Yang kedua, Mana ini berarti iblis mengakui dia tidak mungkin bisa menyesatkan manusia tanpa dengan izin Allah. Jadi saya selalu mesti begini, Pak. Ketika saya misalnya dompet saya hilang, dicuri orang, saya pribadi tidak akan menyalahkan si pencuri. Nah, si pencuri itu memang sudah jelas salah, nggak usah disalahkan ya kan? Nah, pencuri kok. Kenapa dia tuh nyuri? Ya, memang kata si pencuri, memang saya profesinya nyuri. Dan dia berhak mendapatkan hukuman, dia karena dia mencuri gitu. Habis-habisan saya salahkan si pencuri itu, dia ya tetap saja dia itu pencuri. Yang paling saya akan tanyakan pada diri saya adalah, Ya Allah, kenapa engkau izinkan si pencuri itu mencuri dompet saya? Kenapa dia tidak malah mencuri dompet si Eta? Misalnya si koruptor itu atau siapa itu. Kenapa Allah izinkan mengambil dompet saya? Ada apa saya dengan Allah? Apa yang salah dalam diri saya? Sebab kalau Allah tidak izinkan tidak mungkin si pencuri itu bisa mencuri dompet saya. Ketika ada seorang memfitnah saya, mengkhianati saya. Ya dia memang pengkhianat. Saya mau bilang apa lagi? Emang dia memang orang yang begitu. Yang menjadi persoalan itu saya akan bertanya pada diri saya, kenapa Allah izinkan si pengkhianat itu mengkhianati saya? Apa yang salah dalam diri saya di hadapan Allah? godaan iblis ini berhasil dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beliau berlindung kepada Allah subhanahu wa taala oh, dengan menyatakan Bismillahi Allahu Akbar. Ini yang membuat iblis itu kalah. Sebab di dalam hadis Rasulullah mengatakan apabila seorang hamba Allah menyebut Allahu Akbar, maka iblis itu akan menciut dia seperti seekor lalat yang kena air tidak berdaya. Dengan kita menyatakan Allahu Akbar kecil dia, hilang, nggak ada nggak ada kekuatannya apa-apa. Jadi gampang sebenarnya menghadapi iblis. Tinggal kita berlindung pada Allah yang akbar kan itu. Makanya auzubillah Syaitan rajim ya. Karena yang bisa melindungi kita hanya Allah. Auzubillah, saya berlindung pada Allah. Allahu akbar. Jadi semakin orang sering mengucapkan takbir, semakin kecil iblis itu di hadapan orang itu. Karena dia kecil di hadapan Allah yang akbar ini. Lalu ada orang bertanya, ada katanya orang kesurupan, katanya orang kesurupan itu kemasukan pengaruh setan. Yang saya yakini itu ya, bukan setan masuk ke dalam diri dia. Terus dibacain Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah dibacain ayat kursi lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Eh, malah yang kesurupan itu nyeletuk nih. Ah, saya juga apal itu kan yang kamu baca itu kan ayat kursi kan. Malah kamu bacanya salah-salah katanya. Kata yang kesurupan. Nah, kok bisa gini? Kata Rasul kata sebut nama Allah Akbar sebut nama Allah Akbar saja sudah lari terbirit-birit iblis. Ini malah dibacakan ayat kursi malah yang serikan nih. Yang salah bukan ayat kursinya itu. Yang salah mungkin yang membacanya nggak ada wibawa di hadapan iblis. Mungkin iblis juga apal siapa dia. Apalah nah, tuh iblis juga lah, kata iblis. Mungkin macam ayat kursi segala segala itu apal lah. Bedanya kamu dengan saya itu naon? Cobalah sesama setan jangan saling mengganggu lah katanya. Kita kan friend lah. CS itu. Jadi kalahnya si iblis itu bukan dengan dilempar oleh batu. Kalau iblis apa sakitnya dilempar batu? Dia tidak akan merasakan sakit apa-apa kecuali dia dalam wujud manusia baru mungkin sakit, itu pun kalau batunya sudah apa mungkin kan itu. Jadi oleh Allahu Akbarnya itu. Ini yang saya kadang-kadang ya Allah, saya kalau lagi di tanah suci, apalagi musim haji, lagi di jumrah, ya Allah hanya bisa ngelus dada ini. Gimana kita memperbaiki kekeliruan ini ya? Hampir setiap tahun jumrah itu apa? Tempat jumrah itu menelan korban. Meninggal yang luka, saya pernah datang ke jumrah itu subhanallah mayat diangkut-angkut ke ambulan yang sakit darah berceceran. Kenapa mereka meninggal? Terinjak-injak. Oleh siapa? Oleh jemaah haji yang lain. Mana ibadah kita ini? Bagaimana mungkin seorang mau beribadah pada Allah sehingga dia berharap mabrur ibadah hajinya dengan terlebih dahulu menginjak-injak jemaah yang lain sampai mati? Ini mungkin juga karena informasi kita yang sering keliru ya. Di Arafah sudah dikhutbahkan itu sudah diceramahkan. Bersiap siaplah ya jemaah, besok kita akan perang melawan setan. Wah, jadi us, datang kami nanti guys. Jika mereka perang lagi gitu dengan setan itu. Saya berapa kali menegur jemaah kita itu yang meniru-niru jemaah Afrika itu. Mereka ber 30 40 orang berpegangan yang muda-muda di depan itu kan siapa yang menghalangi babu gitu kan babuk Allah Allah Allah saya pernah tegur itu saya kalian mau kemana sih kan mau lempar jumrah ya? apa maksudnya lempar jumrah lempar setan mana setan yang mau kalian lempar kalian sekarang yang sudah kesetanan sebenarnya kan yang kita lempar itu batu tiang kira-kira sebesar ini tiangnya itu ya, tiang ini sekarang sudah digedein, jadi iblisnya sudah gede ya. Jadi melebar gitu, memanjang. Gitu. Sehingga jumratul akobah pun sudah nggak ada bedanya dengan jumratul ula dan wusta. Kalau dulu hanya dilempar dari satu arah, sekarang bisa dari semua arah. Ya, itu paling tidak fatwa keputusan terakhir ulama mereka gitu di sana itu. Soal sekarang. Batu. Ini kan hanya tamsil. Jadi disinilah mungkin kita perlunya pada waktu itu ya Allah di tempat inilah dulu Nabiullah Ibrahim ketika akan melaksanakan perintahmu menyembelih putranya Ismail digoda oleh iblis sampai tiga tahap kan godaan itu sehingga ada jumratul ula wusta akobah itu kalau saja seorang nabi saja masih dicoba disesatkan oleh iblis bagaimana dengan diri saya ya Allah pasti hidup saya akan selalu dalam godaan iblis selamatkanlah saya ya Allah sampai akhir hayat saya dari godaan iblis yang dilaknat engkau itu Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Bismillah, Allah Akbar. Mestinya harus dengan tenang gitu, dengan khusyuk. Gitu. Ya mah itu. wow. Akbar. Sing batu nama kemana orang itu. Dan yang disunahkan itu kan batu kecil lah sebesar kacang itu. Ya mah hoyo segede nurahon batu nanti. Kalau ditanya kenapa itu mah gede-gede ting, marah nyeriun sana setan. Ya untung kalau kena jumrah langsung meluncur ke bawah, mentang lagi kena tarang batur. Saya punya teman dulu waktu kita sedang masih mahasiswa itu dari Riau dia dari Pekanbaru itu teman saya itu. Itu mah bukan mental. Jadi begitu dia balik selesai melempar jumrah pas balik, pas batu sebelum nonom betal. Jadi nggak sempat kena ke ini dulu langsung ke kepala dia. Berdarah itu. Batu gede asuh. Pulang dia ke penginapan itu ditanya oleh temannya, "Kenapa?" Ketihan, kenapa? Oh dia digetihan Saya nanya kunaon. Kenapa berdarahnya itu? Kelempar katanya di jumroh. Bukannya terus dibantu, ditolong gitu oleh temannya. Ini malah nyeletuk lagi temannya. Hebat yang ngelempar ya. Kenapa? Tahu persis dia mana setan mana ini. Jadi iya, hatena dua kali magis getihan, ayo disebut setan deh. Jadi Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin rahimakumullah yang ingin betul saya kita mungkin yang kebetulan tidak berkesempatan melakukan ibadah haji pada tahun ini ya kita ambil hikmahnya salah satu di antara hikmahnya bahwa hidup ini adalah perjuangan dan kita selalu akan dituntut untuk berkorban korban waktu tenaga pikiran perasaan harta ya termasuklah mungkin kita juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita siap untuk mengorbankan sebagian harta kita untuk memperhatikan nasib saudara-saudara kita yang yang miskin, fakir-fakir miskin. Ya diantaranya dengan kita menghadapi hari raya kurban ini. Gitu. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ya siap untuk mengorbankan bahkan anak satu-satunya kesayangannya sebelum lahir Ishak untuk disembelih. Masa juga kita tidak siap untuk sekedar mengorbankan sebagian dari harta kita untuk menyembelih hewan kurban agar dagingnya bisa dinikmati oleh mereka yang jarang menikmatinya. Mudah-mudahan dengan kita memahami dan menghayati hidup perjuangan dan pengorbanan ini kita akan selalu siap untuk berjuang dalam hidup di jalan Allah dan kita siap juga untuk mengorbankan apapun yang ada dalam diri kita yang hakikatnya hanyalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz